Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man dakhala masjidana hadza yata'allamu khairan atau yu'allimuhu كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang memasuki masjid kami ini yaitu Masjid Nabawi untuk mempelajari sebuah kebaikan atau mengajarkan kebaikan tersebut maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan barang siapa yang memasukinya bukan untuk mendapatkan yang demikian maka dia seperti orang yang melihat sesuatu yang bukan miliknya hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dan juga yang lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Mari kita bersama-sama melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Fadlul Madinah wa adabu suknaha wa ziyaratiha. Kitab tentang keutamaan Madinah dan adab-adab orang yang yang tinggal di dalamnya dan juga orang yang menziarainya yang dikarang oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dan kita sudah bersama-sama membaca tentang dua poin Yang pertama adalah tentang keutamaan Madinah Kemudian yang kedua adalah tentang dua masjid yang ada di dalam kota Madinah ini Dan poin selanjutnya adalah tentang adab-adab orang yang berziarah ke kota Madinah ini Pada halaman yang ke-35 Syekh Hafizahullah Ta'ala menerangkan bahwasanya hendaknya orang yang berziarah ke kota Madinah ini menjaga adab-adab ketika berziarah. Di antaranya beliau mengatakan hendaklah dia mengetahui bahwasanya tujuan utama orang yang datang ke kota Madinah ini adalah untuk berziarah ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hendaknya orang yang datang ke kota Madinah ini mengetahui bahwasanya tujuan utama dia datang ke kota suci ini yaitu ke kota Madinah adalah untuk menziarahi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang berpayah-payah bepergian ke sebuah tempat untuk melakukan sebuah ibadah kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Kata beliau, yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, kemudian yang kedua adalah Masjidil Hadza yaitu Masjid Nabawi Kemudian yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Kedatangan kita ke kota Madinah ini adalah untuk berziarah ke Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara berziarahnya? Yaitu dengan cara melakukan sholat di dalam masjid ini, entah itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan ini menunjukkan kepada kita tidak dibenarkan seorang muslim atau seorang penziarah datang ke kota ini yaitu ke kota Madinah bukan dengan tujuan untuk berziarah ke Masjid Rasulullah SAW akan tetapi dengan tujuan untuk menziarahi tempat yang yang lain. Kalau menjadikan itu sebagai tujuan utama, maka ini tidak benar. Contoh misalnya Orang yang datang dari Indonesia ingin ke Madinah, ketika ditanya mau apa di sana, kemudian dia mengatakan saya mau sholat di Masjid Kuba. Artinya tujuan utama dia ke sini ingin berziarah ke mana? Ke Masjid Kuba. Kita katakan niat seperti ini tidak benar. Tapi yang benar tujuan utama kita datang ke sini adalah sholat di mana? di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Wasallam telah menyebutkan tiga masjid dalam satu hadis ini, dan tidak menyebutkan masjid yang keempat, hanya menyebutkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Beliau tidak menyebutkan Masjid Kuba. Padahal kemarin kita sudah tahu tentang keutamaan Masjid Kuba dan bahwasanya masjid ini dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan lebih dulu dibangun daripada Masjid Nabawi dan bahwasanya barang siapa yang sholat di sana sekali makan mendapatkan pahala umroh. Akan tapi dalam hadis yang mulia ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau hanya menyebutkan tiga masjid yang disunahkan kita untuk berpayah-payah pergi ke sana untuk melakukan apa? Iba, ibadah. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Ya, jadi kedatangan kita ke sini adalah untuk sholat di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk mengunjungi tempat yang yang lain. Maksudnya adalah bukan tujuan utama kita mengunjungi tempat yang yang lain. Jadi tujuan yang asasi, ya tujuan utama kita kesini adalah untuk sholat di masjid ini. Kalau misalnya kita ke kota Madinah dengan tujuan utama sholat di masjid Kuba, itu saja tidak diperbolehkan. Padahal itu adalah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih tidak boleh lagi kita datang ke kota Madinah ini dengan tujuan untuk yaitu tujuan utamanya adalah untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini adalah rumah makhluk. Jadi kalau rumah Allah saja yaitu Masjid Kuba tidak boleh kita datang jauh-jauh dari Indonesia atau dari tempat yang lain dengan tujuan utama untuk berziarah ke sana ini aja tidak boleh bagaimana dengan orang yang datang ke kota Madinah ini dengan tujuan utama untuk berziarah ke makam Rasul SAW dan ini ada. Jadi kalau kita tanya sebagian jamaah, ya sebagian bapak-bapak kita mau apa ke kota Madinah? Katanya mau ziarah ke makam makam Rasul. Padahal bukan itu sebenarnya. Ya ini uh, husnudzon kita uh, uh, perbaikan sangka kita bahasanya beliau tidak tahu. Jadi tujuan kita datang ke sini adalah untuk apa? tujuan utamanya sholat di masjid Nabawi. Kalau ke makam Rasulullah SAW aja tidak boleh dijadikan tujuan utama, bagaimana dengan orang yang menjadikan ziarah ke makam Baki sebagai tujuan utama? Dan tentunya yang ada di sana tidak lebih afdol daripada Rasulullah SAW. Karena ada sebagian orang yang datang dari jauh itu bukan untuk sholat di masjid Nabi akan tapi untuk berziarah ke makam baki yang di sana ada sebagian orang yang mereka agung agungkan. Jadi datang ke sini tujuan utama dalam hatinya adalah ingin berziarah ke makam ke makam baki. Kalau berziarah ke sana dan menjadikan makam baki ini sebagai tujuan utama berziarah ke Madinah tidak boleh, maka bagaimana orang yang datang atau pergi jauh ke suatu tempat untuk beribadah di sana dan di sana dikuburkan para wali yang tentunya derajat mereka tidak lebih afdol daripada para sahabat yang dikuburkan di di baki. Ini tentunya lebih tidak tidak boleh lagi. <clears throat> Intinya bahwasanya kedatangan kita ke kota Madinah ini tujuan utamanya adalah untuk berziarah di Masjid Nabawi dan cara berziarah di sini adalah dengan cara sholat di dalam Masjid Nabawi. Duduk aja Pak, duduk Pak. Duduk aja. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan dari kita. Berarti boleh nggak kita berziarah ke Kuba atau ke makam Baki atau ke makam Uhud dan seterusnya? Kita katakan boleh, tetapi jangan dijadikan tujuan tujuan utama. Jadi setelah bapak sampai di kota Madinah, yang pertama kali dilakukan adalah sholat di masjid Nabawi. Setelah itu, kalau kita mau berkunjung ke masjid Kuba, silahkan. Kita mau ziarah ke makam Baki, silahkan. Kita mau ziarah ke makam Rasul, silahkan. Atau ke makam Uhud, silahkan. Jadi yang penting, yang pertama kali kita lakukan di sini adalah sholat di masjid Nabawi. Ya karena kita sendiri melihat pak, ada sebagian Eh, jamaah atau bukan jamaah haji Indonesia lah ya tapi orang-orang mukimin yang ada di sini misalnya TKI atau pekerja yang ada di sini ketika mereka datang ke Madinah ya kebetulan lewat ke sebuah masjid yang di situ kebanyakan orang berziarah misalnya masjid Kiblatain masjid apa Kiblaten. Kemudian dia karena sebelum sampai hotel sini dia lewat ke Kiblaten, maka supirnya daripada nanti kita ya ziarah lagi ke sini lebih baik kita ziarah dulu. Ya. Ya ini tidak dibenarkan yang seperti ini. Jadi yang pertama kali dilakukan dan kita katakan masjid Kiblaten bukan termasuk masjid yang diziarahi dan kemarin sudah kita sampaikan dan insya Allah akan kita sampaikan kembali pada hari ini. Jadi yang pertama kali dilakukan ketika sampai di Medina adalah sholat di Masjid Nabawi. <clears throat> Beliau mengatakan dan barang siapa yang sudah sampai ke Madinah ini maka dia disyariatkan untuk mengunjungi dua masjid dan tiga kuburan. Maka dia disyariatkan untuk mengunjungi dua masjid dan tiga kuburan. <clears throat> Beliau mengatakan adapun dua masjid maka Masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjid Kuba dan dua, dan dan juga Masjid Kuba. Jadi ini adalah dua masjid yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah ini. Itu saja. Yaitu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua adalah Masjid Kuba. Tidak ada yang ketiga. Ya. Adapun Masjid Kiblatain, ya Masjid Khandaq, Masjid Abu Bakar atau Masjid Qamamah dan juga yang lain maka ini adalah masjid-masjid biasa seperti yang ada di Indonesia. Artinya apa? Tidak ada keutamaan orang yang sholat di di dalamnya. Tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwasanya barang siapa yang sholat di masjid kiblatain atau barang siapa yang sholat di masjid kondak maka dia akan mendapatkan pahala ini dan itu. Tidak ada. Oleh karena itu tidak disyaratkan seseorang datang ke masjid-masjid tersebut dengan tujuan atau dengan keyakinan bahwasanya di sana mendapatkan pahala tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa thalatha maqabir dan juga tiga kuburan. Jadi dua masjid kemarin sudah kita bahas. Ya, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Masjid Nabawi ada enam poin kemarin sudah kita sudah kita bahas. Kemudian yang berkaitan dengan Masjid Kuba juga sudah kita sudah kita bahas. Kemudian beliau mengatakan dan juga tiga kuburan. Disyariatkan kita yang berziarah ke sini untuk mengunjungi tiga kuburan. Apa tiga kuburan tersebut? Yang pertama adalah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kuburan dua orang sahabatnya, yaitu sahabi Abi Bakar As-Siddiq. Dan yang kedua adalah kuburan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. <clears throat> Ini yang pertama yaitu kuburan Nabi Muhammad SAW dan dua orang sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah Makbaratul Baqi, yaitu kuburan Al-Baqi yang posisinya di sebelah selatan timur Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga adalah Makbaratul Syuhada Uhud, yaitu kuburan para syuhada Uhud yang posisinya kurang lebih 5 kilo atau 3 kilo ke arah utara ya ke arah utara Masjid Nabawi. Ini adalah posisi dari Makbaratu Syuhada Uhud, yaitu kuburan para syuhada Uhud. Ini adalah tiga kuburan yang disyariatkan bagi kita untuk menziarahinya ketika kita sudah sampai di Madinah An-Nabawiyah, sampai di kota Madinah ini. Kemudian beliau hafizahullah taala menerangkan kepada kita tentang bagaimana berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dua orang sahabatnya. Beliau mengatakan, apabila seseorang datang ke kuburan Rasul Wasallam dan kuburan dua orang sahabatnya, maka dia mendatangi kuburan beliau dari arah depan. Jadi kalau kita masuk babu salam lurus, ya kita datang dari arah arah depan. Fayastaqbilul qabr, kemudian kemudian dia menghadap ke kuburan menghadap ke kuburan. Wa yazuru ziyaratan syar'iyyah. Kemudian dia berziarah dengan ziarah yang syar'iyyah, artinya yang disyariatkan. Wa yahdharu min min ziyaratil bid'ayyah dan hendaknya dia hati-hati dari melakukan ziarah yang bid'ayyah, yaitu ziarah yang tidak ada syariatnya. Jadi ziarah itu ada dua, Pak, ya. Yang pertama ada ziarah yang disyariatkan ziarah yang disyariatkan. Kemudian yang kedua adalah ziarah yang tidak disyariatkan. Ya, ziarah yang tidak disyariatkan artinya tidak ada petunjuknya dari agama, dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Apa yang dimaksud dengan ziarah syar'iyah, ziarah yang disyariatkan? Beliau mengatakan datang ke sana dari arah depan kemudian menghadap kuburan dan mengucapkan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan salam artinya mendoakan dengan keselamatan. Wajadulahu kemudian mendoakan beliau. Biadabin wa khafdhi sautin dengan beradab dan juga merendahkan suara. Jadi tidak dengan mengeraskan suara. Tapi caranya dengan merendahkan suara. Kemudian dia mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh sallallahu wasallam wa baraka alaik wa jazaka afdhal ma jaza nabiyyan an ummatihi kata beliau kemudian mengatakan doa ini atau salam ini yang artinya semoga keselamatan atasmu wahai Rasulullah dan juga rahmat Allah dan juga berkah-berkahnya semoga Allah memberikan salawat dan salam dan juga berkah kepadamu dan semoga Allah membalasmu dengan balasan yang balasan yang paling baik yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dari umatnya. Jadi ini adalah salam yang kita baca ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau boleh, seandainya kita tidak menghafal doa atau salam yang panjang ini, kita hanya mengucapkan Assalamu Assalamualaikum ya Rasulullah wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Boleh, ya dengan ringkas Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh Thumma yusallimu ala Abi Bakar Kemudian dia mengucapkan salam untuk Abu Bakar Ya dengan mengatakan Assalamualaikum ya Abu Bakar Warahmatullahi wabarakatuh Wa yada'ulahu Dan juga mendoakannya Thumma yusallimu ala Umara radhiyallahu anhu wa yada'ulahu Kemudian mengucapkan salam untuk Umar bin Khattab dan juga mendoakannya dengan mengucapkan assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian sahabat ya seperti Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berziarah ke makam Rasul melakukan yang demikian. Ya, datang dari arah depan, kemudian menghadap kuburan dan mengucapkan salam untuk Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya. Jadi berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi caranya demikian. Jadi datang ke sana dengan tujuan untuk mengucapkan salam yaitu mendoakan keselamatan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga kedua orang sahabatnya. Kemudian di sini Syekh Hafizahullah taala menyebutkan kepada kita bahwasanya termasuk yang perlu kita ketahui adalah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab ya dan bahwasanya keduanya ini adalah sahabat yang paling mulia tidak ada di antara sahabat yang lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Ya di mana Abu Bakar As-Siddiq ya ini telah kata beliau termasuk orang yang pertama kali beriman dengan Rasulullah SAW di antara laki-laki dan dialah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah sebelum beliau diutus selama 13 tahun. Jadi menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di di Mekah. Kemudian ketika Allah SWT mengizinkan Rasulullah SAW untuk hijrah, maka Abu Bakar menemani Rasulullah SAW dalam hijrah beliau Kemudian di akhir cerita ini beliau mengatakan bahasanya akhirnya ketika Abu Bakar meninggal maka dia disam, dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan dan apabila beliau dibangkitkan maka Abu Bakar akan bersama Rasulullah SAW di dalam surga. dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan demikian yang demikian itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan bagi siapa yang dikehendaki wallahu dzul fadlil azim dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang besar jadi beliau bercerita tentang keutamaan seorang sahabi yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq kemudian beliau menceritakan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau termasuk orang yang juga uh, di eh, awal-awal uh, masuk Islam di sini beliau mengatakan bahasanya yang masuk Islam sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini hanya 40 orang. Dan awalnya beliau adalah termasuk orang yang sangat keras terhadap orang-orang muslimin yaitu orang Islam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberi hidayah kepada beliau, maka kekuatan yang beliau miliki, kekerasan yang beliau miliki ini berbalik untuk orang-orang kafir. Sehingga Eh, Islam menjadi lebih kuat sehingga seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan mazilna a'izzatan mundu aslama Umar ya beliau mengatakan kami senantiasa dalam keadaan kuat setelah Islamnya Umar jadi keislaman Umar ini sangat membantu dan memperkuat kaum muslimin saat itu kemudian beliau bermulazamah yang senantiasa mengikuti Nabi SAW ketika di Mekah dan kemudian beliau juga ikut hijrah ke Madinah dan mengikuti peperangan-peperangan Nabi semuanya. Kemudian setelah uh, uh, meninggal Nabi SAW, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, maka Umar ini menjadi tangan kanan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian setelah itu, setelah meninggal Abu Bakar, beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar dan menjadi khalifah kurang lebih 10 tahun. Dan di masa beliau kata Syekh Hafizahullah taala banyak futuhat, ya banyak pembukaan-pembukaan negara-negara yang baru yang mereka masuk Islam. Di antaranya adalah masuknya negara Persia dan juga Romawi ke dalam ke dalam daerah Islam. Dan ketika beliau meninggal Maka Allah SWT memuliakan beliau Untuk dikuburkan di samping Rasulullah Alaihi Sallallahu Wasallam Dan apa beliau di bangkitkan maka dia akan bersama Nabi SAW di dalam di dalam surga dan ini adalah keutamaan Allah yang Allah berikan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Kemudian beliau mengatakan, apakah pantas ya seseorang ketika melihat dua orang yang mulia yang memiliki perjalanan hidup yang mulia bersama Nabi SAW, kemudian dia mencela dua orang sahabat yang mulia ini? yang beliau mengatakan apakah pantas ya ketika seseorang melihat keutamaan ya biografi dua orang sahabat yang mulia ini kemudian dia mencela dua orang sahabat yang yang mulia ini beliau mengatakan naudzubillahi minal khudlan kita berlindung kepada Allah dari al khudlan kemudian beliau berdoa ya dengan sebuah doa yang ada di dalam Al-Qur'an Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ini doa ini ada di dalam surat Al-Hasyr. Ya, bahwasanya eh, orang-orang uh, yang datang setelah para sahabat Nabi SAW mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabb kami Ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat Nabi SAW. Ya, jadi orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan, Rabbana gfir lana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Yang mereka memohonkan ampun untuk diri mereka sendiri dan memohonkan ampun untuk para sahabat yang telah mendahului mereka. Jadi sifat orang yang beriman adalah mendoakan para sahabat radhiyallahu anhu, bukan malah mencela mereka. Apalagi mencela seorang sahabat yang mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin bin Khattab. Ya, dan ini ada ada sebagian golongan yang mereka mencela seorang sahabi ya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin bin Khattab. Bahkan ada di antara mereka yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar Umar bin Khattab. Nah, di sini Syekh Hafizahullah taala ingin menerangkan kepada kita tentang keutamaan ya Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. E, kemudian beliau mengatakan wa amma ziyarah bid al-bid'iyah fahiya allati tashtamilu ala umur. Tadi setelah beliau menyampaikan kepada kita tentang cara berziarah yang dibenarkan. Cara berziarah yang disyariatkan. Maka di sini beliau ingin memberikan kepada kita contoh-contoh dari ziarah yang tidak dibenarkan secara aga, agama. Apa itu? Yang pertama, ayyada'wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yastaghitha bihi wa yatluba minhu qada'al hajat wa kashfal kurubat au ghaira dzalika mimma la yutlabu illa minallah. Yang beliau mengatakan, yang pertama di antara cara ziarah yang tidak dibenarkan adalah orang yang datang ke makam Nabi Alaihi sallallahu Wasallam dengan maksud berziarah, kemudian dia berdoa meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau beristighatsah dan beristighatsah dengan beliau, meminta pertolongan kepada beliau. Wayatluba minhu qada al hajat atau meminta dari beliau untuk menunaikan hajat. Ya, seseorang punya hajat ingin mendapatkan rezeki atau ingin mendapatkan kemudahan dalam usahanya. Kemudian dia datang ke sana meminta kepada Nabi SAW supaya mengkodok menunaikan hajat hajatnya. Wakasfal kurubat atau menyingkap darinya kesusahan. Jadi orang punya penyakit misalnya sakit atau punya kesusahan hutang misalnya. Kemudian datang ke kuburan Nabi meminta kepada Nabi untuk diselesaikan kesukarannya atau disingkap kesulitannya untuk disembuhkan penyakit penyakitnya. Au ghaira dzalika mimma la yutlabu illa minallah atau yang selainnya di mana sesuatu tersebut tidak diminta kecuali hanya kepada kepada Allah. Beliau mengatakan ini adalah termasuk ziarah yang tidak dibenarkan. Karena apa? Fa inna du'a fa inna du'a ibadatun. Karena sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi kita datang ke sana atau seseorang datang ke sana kemudian meminta mengatakan ya Rasulullah ikshif kurbati misalnya atau atau iqdi hajati ya Rasulullah tunaikanlah hajatku berarti dengan ucapan dia ini dia sudah meminta atau dalam bahasa Arabnya berdo berdoa jadi berdoa itu artinya meminta padahal yang namanya berdoa itu adalah ibadah Siapa yang bilang demikian? Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Beliau SAW mengatakan doa itu adalah ibadah. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan juga yang lain. Ya, dan Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih. Nah, di sini hasan sahih. Ini menunjukkan bahwasanya doa di dalam Islam itu adalah ibadah. Artinya apa? Maksud beliau, kalau itu ibadah, maka tidak boleh kita serahkan kepada selain selain Allah. Karena ibadah ini, ini adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wal ibadatu haqqullah dan ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu sarfu syai'in min haqqillah ila ghairillah. Tidak boleh kita serahkan salah satu dari hak Allah kepada selain selain Allah. Fa inna dzalika syirkun billah karena sungguhnya yang demikian itu adalah syirik kepada kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Fallahu ta'ala huwallazi yurja wa yud'a." Dan Allah dialah yang diminta dan diharapkan. Jadi Allah itu adalah zat yang diminta dan diharapkan. War Rasulu sallallahu alaihi wasallam yud'a lahu wa la yud'a. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didoakan. Diapakan? didoakan wala yud'a dan tidak dimin diminta. Ini beliau mengatakan bahasanya Allah itulah yang diharapkan dan diminta. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini didoakan dan juga di dan tidak di dan tidak diminta. Makanya kita disyariatkan untuk bersolawat. Solawat isinya apa? Solawat. Solawat isinya doa kita untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Kita mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam atau wassalatu wassalamu ala Rasulillah atau Allahumma salli ala Muhammad. Ini semua adalah doa untuk Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW Beliau didoakan. Wala yud'a dan tidak dimin, diminta. Ini bedanya antara khalik dengan makhluk. Ya, al-khalik dialah yang diminta dan diharapkan. Adapun makhluk maka didoakan dan tidak dimin dan tidak diminta. Wa kadzalika ghairuhu min ashabil kubur yud'a lahum wa yud'aun. Demikian pula ahli kubur yang lain. Ya, mereka yud'a lahum didoakan dan tidak di dan tidak diminta. Makanya kita disyariatkan untuk berziarah kubur dan nanti akan kita sampaikan ya. Dan di sana tujuannya adalah untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ya, assalamualaikum ahlal kubur. Assalamualaikum ahlad diyar Assalamualaikum darakum mu'minin Semuanya adalah doa dan salam ya doa dengan keselamatan bagi bagi mereka. Jadi semua ahli kubur itu tidak diminta akan tetapi di, didoakan. Kemudian beliau mengatakan, "Wa minal ma'lum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi hayatan barzakhiyah akmala min hayati syuhada." Beliau mengatakan, seperti yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburan beliau beliau hidup Hidup yang bagaimana? Hayatan barzakhiyah, yaitu kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh. Akmala min hayati syuhada, yang lebih sempurna daripada kehidupan para syuhada. Jadi para syuhada dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka mereka hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang meninggal di jalan Allah yaitu para syuhada itu amwat bal ahya bahkan mereka ini adalah hidup walakin la tash'urun akan tapi kalian tidak merasakan kehidupan mereka jadi para syuhada ini mereka hidup di dalam kuburan mereka dan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburan beliau lebih sempurna daripada kehidupan para syuhada dan kehidupan mereka kehidupan barzakhiyah ini berbeda dengan kehidupan dunia kehidupan dunia. Beliau mengatakan wa kayfiyatu hadhil hayah la ya'lamuha illallah dan cara ya kehidupan mereka di kuburan tidak ada yang mengetahuinya kecuali kecuali Allah. Wa hadhil hayatu takhtalifu 'anil hayati qabla al-maut wal hayati al ba'thi wan nusyur. Dan kehidupan barzakh yaitu di alam kubur ini berbeda dengan kehidupan kita di di dunia ya sebelum mening meninggal dan berbeda dengan kehidupan kita setelah dibangkit dibangkitkan. Jadi ada kehidupan dunia, ada kehidupan di alam kubur yaitu di barzakh, ada kehidupan akhir akhirat yaitu setelah seseorang di, dibangkitkan. Jangan dikiaskan. Jadi ketika kita mendengar bahwasanya para suhada itu hidup di alam kubur kemudian kita yakini oh di sana mereka makan, minum, pakai pakaian ya kemudian seperti kita di di dunia tidak ya. Jadi kehidupan mereka jangan disamakan dengan kehidupan kita di di dunia. Ya. Kehidupan mereka lebih sempurna daripada kehidupan ki, kehidupan kita. Demikian pula ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW hidup di dalam kuburan beliau, maka jangan diyakini bahwasanya kehidupan beliau sama dengan kehidupan kita di dunia. Bahwasanya beliau mendengar apa yang kita katakan, ya. Bahwasanya beliau melihat apa yang kita lakukan, ya. Tidak. Jadi beliau hidup ya dengan kehidupan yang tidak mengetahui kaifiahnya kecuali kecuali Allah. Kemudian beliau mengatakan fala yajuzu du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam wal istighatsatu bihi li'anna dzalika ibadatun wal ibadatu la takunu illa lillahi wahdahu kama taqaddam. Maka tidak boleh kita berdoa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga beristighatsah dengan beliau karena yang demikian itu adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diserahkan kecuali kepada kepada Allah semata. <clears throat> Ini yang pertama. Jadi termasuk ziarah yang tidak diperbolehkan datang ke sana untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan di atas dada. Ya. Seperti orang yang salat. Maka yang demikian itu tidak boleh. Ya. Jadi ada sebagian orang ketika berziarah ke sana, caranya bagaimana? Meletakkan tangan di atas dada seperti ini ya menunduk seperti orang yang sedang solat. kata beliau ini tidak boleh karena apa li'anna hadhi hay'atu li'anna hadhi hay'atu khudu'in wa lillahi azza wa karena ini adalah bentuk khudu yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini hanya disyariatkan ketika dalam solat, ketika seseorang berdiri di dalam Solatnya yunaji rabbahu Bermunajat kepada Allah SWT Ya, Jadi boleh mengatakan Hay'ah seperti ini, bentuk seperti ini tidak boleh Jadi kalau kita mengucapkan salam Biasa saja Ya letakkan tangan biasa Ya diletakkan di samping kanan kiri tubuh Tanpa kita meletakkan kedua tangan kita di atas Dada seperti orang yang sedang sholat Ya Kemudian beliau mengatakan Dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW masih hidup, apabila mereka sampai kepada Nabi SAW, mereka tidak meletakkan tangan-tangan mereka di atas dada mereka. Ketika mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW masih hidup, ketika mereka bertemu dengan Nabi, tidak ada di antara mereka yang meletakkan tangan mereka di atas dada mereka dengan maksud untuk merendahkan diri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ini adalah perbuatan yang baik, tentunya sudah dilakukan oleh para sahabat. Beliau mengatakan walau kana khairan lasabaku lasabaku ilai. Seandainya itu adalah perbuatan yang baik, tentunya sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya itu termasuk penghormatan kepada Nabi, tentunya sudah dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi masih masih hidup. Ya, tetapi tidak ada di antara sahabat yang melakukan demikian. Ya, tidak ada seorang pun di antara mereka ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam mereka meletakkan tangan mereka di atas dada ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ketika beliau sudah meninggal. Tidak ada di antara mereka yang berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dengan cara yang kita sebutkan tadi. Meletakkan tangan di atas dada yang menunjukkan khudu menunjukkan merendahkan diri kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kata beliau termasuk ziarah yang tidak disyariatkan. Kemudian yang ketiga adalah mengusap-ngusap al-judran, yaitu dinding-dinding wasyababik dan juga dinding, ya tembok dan juga dinding yang ada di sekitar kuburan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dinding yang ada lubangnya ini namanya syababik ya syababik. Ya jadi dinding yang ada lubangnya. Ya kata beliau tidak boleh ketika kita datang ke sana mengusap-usap dinding yang ada di sekitar kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semua tempat yang ada di Masjid Nabawi dan juga yang lainnya. Maka yang demikian itu tidak boleh li'annahu lam ta'ti bihi sunnah karena tidak ada keterangan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa min fi'li as-salafis soleh dan ini tidak termasuk perbuatan yang dilakukan para salaf, para pendahulu kita. Wahwa wasilatun ila syirk dan yang demikian ini adalah sesuatu yang merupakan sebab menjadi wasilah, menjadi perantara menuju ke kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan, waqad yaqulu may yaf'alu dzalika ana af'aluhu mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, mungkin sebagian kita ada yang mengatakan loh saya mengusap usap tembok yang ada di sekitar kuburan Nabi SAW maksudnya bukan apa-apa. Maksud saya adalah karena rasa cinta saya kepada Nabi SAW, kerinduan saya kepada Nabi SAW. Ya ini beliau menyebutkan ucapan sebagian orang yang mengusap tembok di sekitar kuburan Nabi SAW dengan apa? Dengan alasan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Wa naqul" Maka kami katakan, sesungguhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah kewajiban yang harus ada di dalam hati seorang muslim. Dan hendaknya kecintaan beli, kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih besar daripada kecintaannya terhadap kedua orang tuanya anaknya dan semua manu, manusia. Ya, jadi beliau mengatakan, iya, kecintaan kita kepada Nabi ini adalah sebuah kewajiban. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus lebih besar daripada kecintaan kita terhadap orang tua kita, anak kita dan semua manu, manusia. Dalilnya apa? Beliau mengatakan, kama Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa, wa, wa, wa waladihi wan nasi ajmain. Beliau mengatakan dalilnya adalah sabda Nabi SAW tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya dan juga semua manu, manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan dan Muslim. Kata Nabi SAW tidak beriman. Beliau menafikan keimanan dari seseorang, ya sampai dia menjadikan Nabi SAW lebih, lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan semua manu, manusia. Ini menunjukkan bahwasanya mencintai Nabi lebih dari kecintaan kita kepada orang tua kita dan juga anak kita dan semua manusia hukumnya wajib. Bahkan di dalam hadis yang lain harus kita lebih mencintai Nabi SAW daripada diri kita sendiri. sendiri. Sebagaimana dalam hadisnya Umar bin Khattab radhiallahu anhu yang ada di dalam Sahih Sahih Bukhari. Ya, jadi kecintaan kita kepada Nabi harus lebih besar daripada kecintaan kita terhadap diri kita sendiri dan juga kecintaan kita kepada orang tua, kepada anak kita dan semua manusia. Kenapa? Karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini begitu begitu besar. Nikmat apa? Nikmat is Islam. Ya kita mengenal keislaman, mengenal agama Islam, agama yang tidak diterima semua agama yang ada di dunia kecuali agama ini itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya dari beli beliau. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Meskipun agama itu dipeluk oleh banyak orang, meskipun agama ini banyak di banyak bantuannya, maka Allah mengatakan fala yuqbala minhum, maka tidak akan diterima darinya. Allah hanya menerima agama Islam saja. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang yang merugi. Orang yang memeluk agama selain agama Islam, maka di akhirat kelak dia termasuk orang yang yang merugi. Kenikmatan ini yaitu nikmatul Islam dan nikmatul hidayah lisiratil mustaqim dan juga kenikmatan keluar dari kegelapan menuju Cahaya hiya ajallun ni'ami wa a'dhamuha. Ini adalah kenikmatan yang paling besar. La yusawiha ni'matun wa la yumathiluha ni'mah. Kata beliau, kenikmatan Islam ini tidak ada yang serupa dengannya. Tidak akan ada yang bisa membandinginya. Ya. Jadi ini kita dapatkan kita mengenal Islam dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada beliau harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada yang yang lain. Ya, mungkin orang tua kita memberikan kenikmatan kepada kita, tapi kebanyakan adalah kenikmatan duni dunia. Tapi Nabi SAW memberikan kenikmatan kita kenikmatan Islam lewat beliau. Allah memberikan kenikmatan Islam kepada kita lewat beliau dan dengan kenikmatan Islam ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di di akhirat. Ya bukan hanya kenikmatan duni duniawi. Kemudian beliau mengatakan, akan tetapi bukanlah alamat tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengusap-ngusap tembok yang ada di sekitar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara seperti itu. Jadi kalau mau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan cara mengusap-ngusap tembok. Ya itu yang perlu kita sadari. Memang kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib tapi harus kita ketahui bagaimana cara kita mewujudkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Bal alamatuha ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wal amalu bi sunnatihi." Beliau mengatakan, alamatnya apa? Alamatnya adalah dengan mengikuti beliau. Ittiba'ur rasul, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah beliau. Ini adalah cara mencintai Rasul. Jadi kalau kita mengaku mencintai Nabi Alaihi Wasallam, mengaku rindu kepada beliau, mengaku bahwasanya kecintaan kita kepada beliau lebih dari segala-galanya, termasuk diri kita dan orang tua kita, maka tandanya adalah dengan mengikuti sunnah beliau. Semakin orang cinta kepada beliau, akan semakin meniru beli beliau. Meniru dalam hal apa? Apakah hanya sekedar pakaiannya? ataukah hanya sekedar akidahnya ataukah hanya sekedar akhlaknya tidak tetapi meniru semua semuanya baik dari segi akidah baik dari segi akhlak beliau baik dari segi muamalah beliau terhadap orang lain bagaimana muamalah beliau terhadap istri bagaimana muamalah beliau terhadap anak bagaimana muamalah beliau terhadap tetangga dan lain-lain berusaha untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam semua hal baik muamalah dia kepada Allah dalam segi ibadah maupun muamalah dia kepada orang orang lain. Jadi semakin seseorang cinta kepada Nabi Alaihi Wasallam, tandanya adalah semakin dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, dan sesungguhnya agama Islam ini dibangun di atas dua perkara yang agung. Ya, jadi agama Islam ini dibangun di atas dua perkara yang agung. Ahaduhuma, yang pertama yuk yu'bada ilallah tidak disembah kecuali Allah. Jadi kalau kita ditanya, Islam itu dibangun di atas apa sih? Kita katakan dibangun di atas dua perkara. Yang pertama yuk yu'bada ilallah ya, tidak disembah kecuali kecuali Allah. Ini yang pertama. Wathani dan yang kedua Allah yu'bada Allahu illa wafqan lima ja'a bihi Rasulullah wasallam tidak boleh disembah Allah swt kecuali dengan cara yang sesuai dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain selain Allah. Kemudian cara ibadahnya dari mana kita ambil? Kita ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kata beliau, ini adalah tuntutan dari syahadat Allah ilaha illallah wa syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah tuntutan dari dua kalimat syahadat. Ya, jadi kita dalam agama kita ada dua syahadat. Jadi syahadat bukan hanya satu, tapi syahadatain. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang disembah kecuali kecuali Allah. Berarti ibadah-ibadah seperti misalnya nazar, berdoa, seperti tadi yang kita sebutkan contohnya, kemudian menyembelih, ya, Istighwatha, isti'anah, ya, isti'adzah, bernadar, maka ini adalah semua jenis-jenis ibadah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain selain Allah. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yu'bada illallah. Tidak boleh disembah, diserahkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, yang kedua adalah tidak boleh kita beribadah dengan ibadah-ibadah tadi kecuali dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadat yang kedua apa? syahadati anna dan Rasulullah. Kita bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Maksudnya apa? Kita bersaksi dengan sebenar-benar persaksian, meyakini dengan sebenar-benar keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan utusan Allah. Diutus kepada kita untuk apa? Diutus kepada kita untuk mengajak kita beribadah dan mengajari kita bagaimana cara beribadah, menyuruh kita untuk sholat dan mengajari mengajari kita bagaimana cara untuk untuk sholat. Oleh karena itu jangan kita sholat kecuali dengan sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku aku sholat. Bagaimana beliau haji, bagaimana beliau zakat, bagaimana beliau berpuasa, bagaimana beliau sholat sunnah, bagaimana beliau sholat tarawih, bagaimana beliau sholat, e, bagaimana beliau puasa sun, sunnah dan seterusnya. Jangan kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah ibadah kecuali dengan cara yang sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, e, mungkin sampai di situ dulu ya pembahasan kita pada sore hari ini dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya ini uh, apa nih mau uh, ya uh, pertanyaannya sudah ada dari kemarin jadi ini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab kemarin dan sekali lagi pertanyaan ini disampaikan lewat kertas ya, lewat kertas jadi bukan lewat lisan. Tapi, uh, pertanyaan yang pertama Syirik adalah dosa yang Allah tidak ampunkan Dalam masyarakat kita Syirik seperti menyembah berhala tapi melakukan syirik dalam upacara budaya. Di sini ada tulisan kuda kepang. Ya. Melakukan upacara syirik. Seperti doakan upacara sembelian. Ya ini tulisannya kurang jelas. Jadi yang yang mau bertanya tolong tulisannya diperjelas Pak ya. Jadi pelan-pelan aja. Enggak <clears throat> apa-apa jelek, yang penting jelas ya. Intinya wallahu alam ini pertanyaan dari penanya. Jadi dia mengatakan bahasa syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni. Betul. Kemudian intinya di daerah kita atau di masyarakat kita ada e, budaya yang di situ ada kesyirikannya. Mungkin di situ maksudnya. Wallahu alam. Jadi kita katakan bahwasanya <clears throat> budaya atau kebudayaan itu ada dua macam. Yang pertama budaya yang tidak menyelisih syariat. Ada kebudayaan yang tidak menyelisih syariat. Maka budaya yang seperti ini tidak masalah. Tidak masalah dikembangkan dan dilaksanakan. Karena budaya ini tidak menyelisih apa? syariat. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus ya kepada kaum musyrikin, mereka juga memiliki budaya. Dan mereka meskipun secara umum dinamakan masa jahiliyah, akan tetapi tidak lepas dari budaya-budaya yang baik. Mereka juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang yang bagus. Di antaranya apa? mereka memiliki kebiasaan as-sidqu yaitu jujur di dalam mengucapkan ucapan. Jadi orang-orang Arab meskipun mereka adalah orang-orang jahiliyah, tapi kalau berbicara mereka berbicara apa? Jujur dan apa adanya. Mereka tidak mengenal yang namanya bohong. Dan ini adalah budaya mereka yang yang baik. Dan ketika datang Islam, budaya ini tidak diingkari oleh Islam. Tidak mentang-mentang itu adalah kebudayaan orang-orang jahiliyah kemudian oleh, oleh Islam kemudian di, dihapus. Tidak. Karena ini adalah budaya yang baik, maka oleh Islam dibiarkan bahkan disuruh ya dan diperintahkan kita untuk jujur. Allah Swt wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asadikin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Inna sidqa yahdi ilal bir Wa innal birra yahdi ilal jannah Sesungguhnya kejujuran itu Menunjukkan seseorang kepada kebaikan Dan sesungguhnya kebaikan itu Menunjukkan seseorang kepada surga Jadi kejujuran ini adalah budaya jahiliyah dulunya Yang diikrar Yang disetujui oleh agama Islam Makanya dibiarkan di antara budaya mereka adalah ihtiramu dhuyuf atau ikramu dhuyuf, yaitu menghormati tamu. Orang-orang jahiliyah dengan kejahilian mereka, tapi kalau ada tamu yang datang ke rumah mereka, mereka sangat menghor menghormati. di ikram dengan apa yang mereka mampu. Meskipun harus dengan menyembelih apa yang ada di rumah di rumah mereka. Mereka berikan dan ini adalah budaya yang bagus. Dan ini juga tidak dihapus oleh Islam Akan tapi justru malah di, diperintahkan Nabi SAW mengatakan Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fal yukrim daifahu Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia apa? Menghormati tamunya Kemudian di sana ada kebiasaan mereka adalah menepati janji Ya, jadi orang-orang Arab dulu kalau mereka sudah berjanji, ya maka mereka akan berusaha menepati meskipun harus dengan membayar mahal bahkan membayar dengan dirinya sendiri ya mereka berusaha untuk menepati kalau mereka sudah berjan berjanji meskipun meskipun mereka adalah orang-orang mus, musyrikin dan ini juga diikrar ini juga disetujui oleh Islam ya Allah swt ketika menyebutkan sifat orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah ya Allah mengatakan wal mufu nabi ahdim idza ahadu. Di antara sifat orang-orang yang beriman adalah mereka menyempurnakan janji mereka apabila mereka berjan berjanji. Dan juga adat-adat yang yang lain masih banyak lagi. Jadi adat ada yang tidak menjelisi syari syariat. Adat yang seperti ini disetujui oleh Islam bahkan disuruh. Oleh karena itu eh, ketika Persia masuk dalam Islam, ketika Romawi yang masuk dalam Islam, mereka punya budaya. Mereka punya pakai pakaian. Akan tetapi tidak pernah mereka dipaksa untuk memakai pakaian orang orang Arab. Ya kan? Ketika Persia masuk Islam tidak pernah diperintah atau dipaksa untuk memakai pakaian orang orang Arab karena pakaian ini adalah buda, budaya. Orang Arab punya budaya pakaian sendiri, orang Persia punya pakaian budaya sendiri. Kita sendiri sekarang melihat pakaiannya ketika musim haji ini orang Islam, semuanya orang Islam, akan tetapi pakaiannya berbe berbeda. Karena budayanya masing-masing. Kita punya budaya pakaian sendiri, orang Nigeria punya pakaian budaya sendiri. Tidak pernah di, di, diperintahkan, oh orang Islam semuanya harus pakai pakaian orang Arab. Enggak. Ya, karena ini yang namanya pakaian ini adalah budaya. Selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam, enggak masalah kita pakai sarung, kita pakai peci, ya kita pakai baju koko, itu tidak bertentangan dengan agama agama Islam, nggak masalah, ya. Yang ditentang adalah apabila pakaian tersebut ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh oleh agama. Ya. Kemudian di sana ada budaya yang bertentangan dengan aga, agama. Ada budaya yang bertentangan dengan agama Islam dan orang-orang musyrikin zaman dulu di zaman jahiliyah mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan agama Islam. Contohnya apa? Contohnya misalnya mereka punya kebiasaan membunuh anak-anak mereka karena kemiskinan yang menimpa mereka. Ya, jadi kalau mereka punya anak banyak, kemudian tertimpa kemiskinan, maka sebagian anaknya diapakan? dibunuh. Dan ini adalah tradisi kebudayaan mereka. Yang demikian ini bertentangan dengan agama. Makanya Allah SWT larang. Ya Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Jadi ada dua. Mereka kalau sudah miskin, ya misalnya e, punya anak, kemudian tertimpa kemiskinan, ada sebagian anaknya di, dibunuh. Atau keadaan yang kedua, mereka belum miskin tetapi takut takut miskin. Belum miskin tetapi takut takut miskin. Anaknya dibunuh juga. Jadi takut miskin dibunuh anaknya, kemiskinan sudah datang juga dibunuh anak anaknya. Dan dua-duanya ini ada di dalam Al-Qur'an larangannya. Ya Allah mengatakan dan janganlah artinya dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut karena takut miskin khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira janganlah kamu bunuh anak-anak kalian karena takut miskin sesungguhnya kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kali kalian ya jadi jangan takut ya miskin dengan adanya anak-anak karena sesungguhnya yang akan memberikan rezeki bukan kita. Akan akan tapi nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kali kalian. Jadi mereka punya rezeki yang mereka bawa, kalian sebagai orang tua juga punya rezeki yang kalian bawa. Jadi bukan orang tua yang memberikan rezeki, kita hanya sebagai peran perantara. Ya. Kemudian Allah mengatakan inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya pembunuhan kepada mereka ini atau membunuh mereka adalah sebuah dosa yang yang besar. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlak Dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Jadi sudah miskin kemudian ingin membunuh membunuh anaknya. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi ini adalah budaya tradisi yang tidak benar. Di antara tradisi mereka adalah mendam atau mengubur bayi wanita hidup-hidup karena takut mendapatkan aib. Ya. Sehingga ini adalah tradisi yang juga diingkari oleh agama agama Islam. Kebiasaan mereka itu kalau lahir anak perempuan, ini mereka pendam hidup hidup-hidup. Ya. Allah mengingkari dengan sebuah ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi atau seorang bayi wanita pada hari kiamat akan di, ditanya bi ayyi dzambin qutilat karena dosa apa mereka di, dibunuh. Jadi ini adalah sebuah tradisi jahiliyah yang diingkari oleh is, Islam. Ya. Jadi budaya sekali lagi itu ada budaya yang sesuai dengan Islam, ada budaya yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan Islam. Kalau misalnya ada budaya yang tidak sesuai dengan Islam, bagaimana sikap kita? Kita punya tradisi di Indonesia, ya kan? Punya kebudayaan. Masing-masing daerah, Jogja punya kebudayaan, ya. Medan punya kebudayaan, ya. Jawa Barat punya kebudayaan. Kalau ternyata ada kebudayaan kita yang tidak sesuai dengan Islam, bagaimana sikap kita? Apakah kita dahulukan kebudayaan atau kita dahulukan Islam? Jawabannya apa? kita dahulukan Islam. Dulu para sahabat Nabi Alaihi Wasallam, ya ketika datang syariat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, kebudayaan-kebudayaan mereka, tradisi-tradisi yang dahulunya mereka lakukan, itu mereka tinggal tinggalkan. Minum khamer, ya minum minuman keras, berjudi, membunuh anak, membunuh bayi wanita. Ini semua adalah kebiasaan jahi, jahiliyah. Wanita-wanita jahiliyah, di antara tradisi mereka adalah bertabarruj yaitu memakai pakaian yang tidak menutup auratnya adalah kebiasaan wanita jahiliyah. Ketika mereka sudah masuk Islam, mereka tinggalkan kebudayaan-kebudayaan tersebut, kemudian mereka mengikuti is Islam. Jadi kalau ada yang bertentangan antara eh, apa budaya dengan dengan syariat, maka harus kita kedepankan syariat. Dan Allah Swt mengatakan, "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin Iza qadallahu wa rasuluhu amran Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu eh, faqad dalla faqad mubina kata Allah SWT yang artinya tidak pantas bagi seorang yang beriman dan orang yang Islam apabila Allah SWT dan rasulnya sudah menetapkan sebuah keputusan ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim amin amrihim kemudian mereka punya pilihan yang yang lain ya kata Allah tidak pantas bagi seorang yang beriman dan orang yang Islam apabila Allah sudah menentukan sebuah keputusan ini enggak boleh ini bertentangan dengan dengan Islam ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim kemudian mereka punya pilihan yang yang lain memilih pilihan yang yang lain Allah mengatakan tidak boleh kemudian dia memilih boh boleh. Ini tidak pantas seorang yang beriman baik laki-laki maupun wanita melakukan demi demikian. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah sesat dengan sesat yang yang nyata. Ya, jadi sikap kita ya ketika ada budaya yang tidak sesuai dengan Islam kita kedepankan keislaman, kita kedepankan Islam kita memang cinta budaya, kita cinta bangsa kita. Akan tetapi kecintaan kita kepada Allah lebih dari segala lebih dari segala-galanya. Kecintaan kita kepada Rasulullah lebih dari segala dari segala-galanya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kul inkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha" tardawnaha ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي amrullah الله حتى يأتي bi بأمره Wallahu la yahdil qawmal fasikin Artinya apa? Katakanlah wahai Muhammad Seandainya bapak-bapak kalian Anak-anak kalian Saudara-saudara kalian Istri-istri kalian Keluarga kalian Dan harta yang kalian dapatkan Dan juga perdagangan yang kalian usahakan Dan rumah-rumah yang kalian ridhoi ahabba ilaikum minallahi wa rasulih lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya wa jihadin fi sabilihi dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala fatarabbasu maka kata Allah tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri sampai Allah datang dengan perkaranya maksudnya adalah tunggulah adab Allah Subhanahu wa taala wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang berbuat fasik. Jadi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai, harus lebih kita kedepankan daripada kecintaan kita kepada apa? Kebuda, kebudayaan. Ya ini harus kita pahami Pak ya. Dan perlu kita ketahui bahasanya orang yang menolak agama karena kebudayaan ini sifatnya persis yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin dan juga orang-orang sebelum mereka. Ya Allah SWT mengatakan Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah Wa inna ala atharihim Muhtadun Dalam surah Az-Zukhruf Allah menceritakan tentang sikap orang-orang musyrikin Ya Ketika mereka didakwai oleh Nabi SAW Mereka mengatakan Inna wajadna aba'ana ala ummah Kami menemukan nenek moyang kami, bapak-bapak kami berada di atas jalan, berada di atas madhab, berada di atas budaya. Wa inna ala atharihim muhtadun. Dan sesungguhnya kami di belakang mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petun petunjuk. Ini ucapan siapa? Ucapan orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika diajak untuk mengikuti agama Islam, mereka mengatakan kami menemukan bapak kami di atas sebuah budaya, sebuah tradisi dan kami kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk ketika kami mengikuti tradisi terse tersebut. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat setelahnya wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah dan demikianlah kami telah mengutus orang-orang sebelummu dari kalangan para rasul di setiap desa ya wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir dan demikianlah kami telah mengutus ya rasul-rasul sebelummu sebelummu di setiap desa illa qala mutrafuha kecuali akan berkata pembesar-pembesar mereka inna wajadna aba'ana ala ummah sesungguhnya kami ini berada di atas menemukan bapak-bapak kami di atas sebuah budaya, di atas sebuah tradisi dan sesungguhnya kami di belakang mereka adalah termasuk mengikuti mereka. Jadi kalau kita tetap kenceng dengan budaya kita, maka ini seperti apa? Sifatnya seperti orang-orang musyrikin zaman dulu yang menentang nabi-nabi mereka dengan tradisi yang mereka miliki. Ya. Dan mohon maaf, ya di desa di apa di negara kita ini masih ada ya beberapa tradisi yang bertentangan dengan agama Islam yang murni. Ya. Dan mungkin di antara kita ada yang sudah tahu. Dan sebagian kita mungkin ada yang tidak menyadari dan tidak tahu bahwasanya itu bertentangan dengan agama. Contohnya apa? Contohnya seperti yang disebutkan oleh e, penanya di sini, yaitu tentang apa tadi? Kuda, kuda kepang misalnya. Atau misalnya adat yang lain seperti labuhan. Mohon maaf, saya dari Jogja, ya. Saya dulu juga pernah lihat yang namanya labu labuan di di pantai Parangtritis. Ya. Atau misalnya tumbal dan saya pernah lihat sendiri ketika masih kecil. Jadi ketika mau membangun sebuah jembatan yang besar, itu mereka memotong apa? kerbau, kemudian kepalanya ditanam di mana? di sungai. Dengan maksud apa? Supaya tidak diganggu oleh yang bau rekso istilahnya, ya atau yang nunggu di di situ. Atau tradisi perdukunan dan juga yang lain, tradisi perjimatan atau jimat. Ini adalah tradisi-tradisi budaya yang banyak melekat di daerah kita, ya. Kita katakan ya bahwasanya budaya-budaya ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Intinya apa? Intinya dari tradisi-tradisi ini bahwasanya di dalam tradisi-tradisi yang kita sebutkan tadi ada permohonan permintaan kepada jin atau setan. Permintaan kepada selain selain Allah, penyembahan, pemujaan kepada selain selain Allah. Contoh yang pertama tadi misalnya kuda kepang. Enggak tahu kalau di tempat Bapak mungkin jatilan istilahnya atau reok misalnya, sama aja. Jadi di situ disebutkan bahasanya dalam atraksi mereka tidak mungkin orangnya bisa dadi istilahnya dalam bahasa Jawa. Nggih. Dadi atau bisa jadi kesurupan kecuali setelah pawangnya ini memberikan makanan atau sajen istilahnya kepada jin yang mereka namakan dengan nini dayang misalnya atau kiki danyang atau yang lain. Yang ini adalah nama-nama jin yang akan membantu atraksi mereka. Mereka Tidak mungkin mereka bisa jadi atraksinya kecuali setelah apa? Setelah memberikan makanan kepada jin-jin ini tadi. Ya. Kemudian misalnya dukun. Dia ketika datang kepadanya orang yang minta bantuan, si fulan hilang misalnya atau barangnya hilang, dukunnya kembali kemana? Dia akan minta bantuan kepada siapa? kepada jin untuk mencarikan barang yang hilang tersebut. Dan jin tidak mungkin membantu dia kecuali dengan balasan. Balasannya apa? Yaitu dengan cara dia berbuat syirik kepada kepada Allah, yaitu menyerahkan sebagian ibadah kepada selain selain Allah. Misalnya disuruh untuk menyembelih eh, apa misalnya ayam hitam. Ya, di kemudian di, di, dilemparkan mayatnya di sumur A misalnya karena di sana tempat tinggal di dia. Nah, kalau dukunnya sudah melakukan demikian, nanti jinnya ini dengan bala tentaranya akan membantu, akan mencari di mana barang itu hi, hilang. Ya, dia mengorbankan agamanya, mengorbankan akidahnya. Dan ini adalah sekali lagi adalah termasuk penyembahan terhadap jin. Dia kemudian juga jimat. Ya, tidak mungkin seseorang bisa kebal. Ya, tidak mungkin seseorang bisa melakukan ini dan itu kecuali setelah dia melakukan sesuatu untuk se setan. Setelah dia menaati apa yang diminta oleh se setan, suruh berendam misalnya di sungai, ya kan? Atau suruh puasa tujuh hari, puasa putih misalnya, tidak boleh makan yang yang putih-putih dan seterusnya. Bukan perkara yang ringan atau berat, tapi yang diinginkan oleh setan adalah ketaatan kita. Ya meskipun dia hanya nyuruh sesuatu yang enteng, tapi kalau kita sudah taat kepada setan, mereka sudah sen senang. Ketika kita taat, disitulah mereka berperan. Mau dia menolong ki, menolong kita. Ya, di dalam Al-Quran, ya Allah swt mengatakan, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna min al jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya dalam surat Al-Jin, sebagian ya, e, sebagian e, beberapa orang jin, e, beberapa orang manusia ya'udzuuna birijalim minal jinni ya mereka meminta pertolongan perlindungan kepada sebagian jin. Fazaduhum rahaqa maka jin-jin tersebut menambahkan kepada mereka keta ketakutan. Jadi semakin kita ini bergantung dengan jin, semakin takut kepada mereka, maka mereka akan semakin menambah ketakutan kepada kepada kita. Ya. Dan Bapak-bapak perlu ketahui bahwasanya dan kita semua tahu bahwasanya jin dan juga setan atau setan ini adalah musuh bagi bagi kita. Ya kan? Setan ini adalah mu, musuh. Tidak mungkin dia dan dia dia adalah musuh bebuyutan. Dia sudah diklaim oleh Allah Subhanahu Swt untuk masuk di dalam neraka dan dia berjanji akan menyesatkan siapa yang dia mampu di antara anak-anak Adam untuk bersama dia masuk ke dalam ke dalam neraka. Jadi kalau seseorang dia meminta bantuan kepada musuhnya yang tidak mungkin dia menyayangi dia, ini berarti sama saja bunuh diri. Ya, karena musuhnya tidak mungkin membantu dia kecuali dengan dia tahu bahwasanya dia akan membinasakan orang orang ini. Jadi dibantu untuk dibina dibinasakan. Oleh karena itu nggak boleh kita menjadikan setan ini sebagai sebagai orang yang membantu kita, yang kita minta bantuan kepadanya. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Kata Allah sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh bebuyutan. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh bebuyutan, jangan dijadikan teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu mengajak golongannya, mengajak pengikutnya, mengajak anak manusia liyakunu min ashabis sa'ir supaya mereka termasuk orang-orang yang masuk neraka bersama siapa? Bersama setan. Jadikanlah dia musuh. Kalau kita menjadikan setan sebagai teman, sebagai orang yang kita minta bantuan, maka dia adalah sejelek-jelek teman. Wa may yakunis syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai korin, sebagai teman dekat, maka dia adalah sejelek-jelek teman. Dan pada hari kiamat Ini tidak akan bermanfaat Jadi orang yang menyembah jin di, di, di dunianya Maka jin ini pada hari kiamat tidak akan bisa Membantu dia Ya Dan yang disembah maupun yang menyembah akan masuk ke dalam neraka. Di sini akan saya bacakan ya, ayat-ayat ya, di dalam Al-Qur'an yang isinya tentang bagaimana ketika jin dan manusia dan malaikat pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya oleh oleh Allah. Allah mengatakan wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati aha ula'i iyyakum kanu ya'budun. Allah mengatakan pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, malaikat, jin dan manusia. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, aha ula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka, yaitu manusia-manusia tersebut, dulu menyembah kalian? Apa yang dikatakan oleh malaikat? Qalu subhanak. Ya Allah, maha suci engkau. Anta waliyuna min dunihim. Engkau adalah wali kami selain mereka. Selain mereka. Jadi Allah adalah wali kami, kata mereka. Engkau adalah wali kami selain mereka. Bal kanu al jin. Dulu mereka itu sebenarnya adalah menyembah siapa? Menyembah jin. Ini adalah ucapan malaikat ketika ditanya oleh Allah. Apakah mereka dulu menyembah kalian? Mereka mengatakan tidak. Bahkan mereka dulu menyembah siapa? Menyembah jin. Kemudian apa kata mereka? Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan dari mereka itu percaya dengan jin-jin tersebut, bukan percaya kepada Allah. Percaya bahwasanya jin ini yang memberikan keselamatan, percaya bahwasanya jin ini yang akan menjaga jembatan ini. Bukan malah percaya kepada kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu dan mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian Allah mengatakan fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharra. Maka pada hari ini kata Allah, sebagian kalian tidak bisa atau tidak memiliki manfaat dan juga tidak bisa memiliki mudarat untuk yang lain. Wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban naril kuntum biha tukadzibun. Dan kami berkata kepada orang-orang yang zalim rasakanlah adab neraka yang dulu kalian dusta dustakan. Semuanya masuk neraka. Baik yang menyembah maupun yang di yang disembah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Yang artinya ketika Allah SWT mengumpulkan mereka semua Wahai jin, wahai ma'syaral jin, wahai para jin semuanya. Sungguh kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Yaitu kalian sudah menyesatkan banyak orang dari kalangan manu, manusia. Ya dengan tadi itu seperti dari dukun, dari jimat, dari uh, apa labuan, dari tumbal dan semuanya. Waqala awliya'uhum minal ins. Maka berkatalah wali-wali mereka dari kalangan manu, manusia Itu penyembah-penyembah jin Mereka mengatakan Rabbana istamta'a ba'duna nabi ba'din Ya Allah, Ya Rabb kami Dulu ketika di dunia Kita ini saling menikmati Jadi yang salah bukan saya saja Bukan saya yang Bukan saya yang salah Tapi jin juga menikmati kah? kami Yaitu apa? Kami menikmati pertolongan dia Dan dia juga merasakan atau menikmati apa yang kami berikan kepadanya berupa sesajen dan juga lain-lain, berupa makanan, berupa ketaatan. Maka dia mengatakan wa balaghna ajalana alladhi ajaltalana dan kami sudah sampai kepada ajal kami yang engkau telah berikan kepada kami. Apa kata Allah? Qalan naru mathwakum khalidina fiha. Allah mengatakan neraka itu adalah tempat kembali bagi kalian. Udah, enggak ada udzur ya gara-gara apa di dunianya mereka saling bertaawun saling bekerja sama dalam berbuat syirik kepada kepada Allah ya yang menyembah maupun yang di yang disembah khalidina fiha kalian kekal di dalam neraka neraka illa masya Allah inna rabbaka hakimun alim kecuali dengan kehendak Allah sesungguhnya Allah maha eh, bijaksana dan juga maha mengetahui Ala kulihal, jadi apa yang kita sampaikan tadi ya berupa contoh-contoh ya ketika seseorang meminta sesuatu kepada selain Allah di antaranya adalah kepada jin, maka perlu Bapak ketahui ini termasuk syirik seperti yang ada di dalam pertanyaan tadi ya. Termasuk apa? Dosa syirik dan dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Gak ada dosa yang paling lebih besar daripada dosa syirik. Ini udah yang paling pol Pak istilahnya, yang paling besar. Makanya karena saking besarnya dosa ini Allah SWT tidak mengampuni Ya Allah mengatakan Allah la yaghfiru ayyushraka Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasyak Wa man billah Faqad ithman azimah Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik Padahal Allah ghafurun rahim Allah itu maha pengampun lagi Maha penyayang Tapi kalau sudah disekutukan Maka Allah tidak akan mengampuni Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berbasyirik syirik dan tidak bertobat kepada Allah, maka di akhirat tidak ada ampunan bagi baginya. Wa yaghfiru maduna dzalik. Allah masih mengampuni dosa yang yang lain. Seorang yang seorang muslim apabila dia meninggal, dia punya dosa. Dan siapa di antara kita yang tidak pernah punya dosa? Yang mungkin pernah memandang sesuatu yang tidak benar, pernah berdusta, pernah mendolimi orang, eh, mohon maaf, eh, pernah berdusta misalnya, ya atau pernah berzina maka dosa ini memang dosa besar akan tapi di bawah apa? Di bawah kesyirikan. Maka Allah mengatakan wa yaghfiru maduna dzalik. Allah masih mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan. Bagaimanapun besarnya, selama itu masih di bawah syirik, Allah masih bisa mengam, mengampuni. Ada harapan. Ya. Dan bahkan bukan hanya Allah tidak mengampuni. Dalam ayat yang lain Allah mengabarkan bahwasanya dosa syirik ini bisa menghapus amal kita, Pak. Bisa menghapus amal amal kita. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Allah mengatakan, "Dan sungguh-sungguh telah kami wahyukan telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu yaitu di karangan para nabi la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan batalah semua amalanmu. Ini Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lain asyrakta, kalau kamu berbuat syirik maka akan batalah amalanmu. Wala takunanna minal khasirin." Dan sungguh kamu kelak akan termasuk orang-orang yang yang merugi. Ya, jadi kalau seseorang berbuat syirik bukan hanya tidak diampuni, bahkan amalan dia menjadi apa? terhapus meskipun itu sebesar gunung atau sebesar dua gunung atau seribu seribu gunung. Tapi kalau sudah berbuat syirik maka amalan tadi tidak akan dipandang oleh Allah. Bahkan akan dihapuskan. Hajinya, puasanya, solatnya, solat yang, yang yang sudah dia lakukan semenjak dia balik sampai berumur 60 tahun. Kalau ketika umur 61 tahun dia berbuat syirik kepada Allah, maka pahalanya semuanya akan apa? Hancur. Sudah habis. Ya, dan ini adalah kerugian yang besar. Kita punya waktu berapa untuk bisa mengumpulkan itu semua? Semua waktu 40 tahun, 50 tahun itu habis gara-gara seseorang melakukan perbuatan si syirik. Bukan hanya itu, bahkan Allah mengharamkan baginya surga. Ya Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal هُوَ الْمَسِيحُ maryam. Wa qala al يَا ya bani Israil "Ubudullaha rabbi wa rabbakum. Innahu billah faqad harramallahu alaihi jannah wa nar wa min ansar." Kata Allah SWT telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa. Dan berkata Isa, "Ya Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum." Wahai Bani Israel, sembahlah Allah dan sembahlah sembahlah Allah, Rabku dan juga Rabb kalian. Kemudian beliau mengatakan, "Innahu may yusyrik billah." Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah. Maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Surga milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengharamkan, mau kemana dia? Tidak ada pilihan kecuali apa? Ke neraka haram Allah alaihi jannah. Diharamkan orang seperti ini, orang yang berbuat syirik, enggak mungkin masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma'lil lidzalimina namin ansar. Maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah ya semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang muwahidin, Pak ya yaitu orang-orang yang hanya mengesahkan Allah tidak menyembah kecuali ah, Allah, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah nabi, tidak menyembah jin, tidak menyembah budaya, tidak menyembah kiai, tapi kita hanya la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu yang disembah, yang berat disembah kecuali kecuali Allah. Dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dari syirik. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa pak, ya beliau berdoa untuk beliau, beliau, beliau sendiri dan juga anak-anak keturunan beliau. Beliau mengatakan wajnubni wa wabaniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan juga anak keturunan saya dari menyembah berha, berhala. Siapa di antara kita yang pernah berdoa demikian? Ya, berdoa supaya kita dijauhkan dari kesyirikan, anak keturunan kita supaya dijauhkan dari dari kesyirikan. Kita berdoa, ya kita berdoa semoga Allah menjauhkan kita dari dari kesyirikan. Dan perlu di sini mungkin ini adalah poin yang terakhir hari ini kita perlu pentingnya kita menuntut ilmu. Ya, kebanyakan orang masuk dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam kesyirikan karena tidak tidak tahu, karena tidak belajar. Coba Bapak tanya siapa saja. Dia nggak tahu kalau ternyata ini adalah sebuah ibadah yang harus diserahkan kepada kepada Allah. Oleh karena itu kita harus perangi kebodohan ini. Pelajarilah tauhid. Pelajarilah ilmu tauhid. Cari ustadz-ustadz yang mengajarkan kita ilmu tauhid yaitu bagaimana mengesahkan Allah di dalam beri, beribadah. Kemudian pelajari syirik. Pelajari syirik maksudnya apa? Supaya kita tahu apa sih yang, yang termasuk kesyirikan itu apa saja. Oh ini termasuk syirik Berarti harus kita hindari Ini termasuk si syirik Jadi kita mempelajari sesuatu yang jelek Bukan untuk diamalkan Akan tapi supaya kita terhindar dari kejelekan terse tersebut Kita harus tahu Syirik itu apa saja supaya kita bisa terhindar dari kesyirikan terse tersebut. Dan insya Allah ya kita berharap bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu yang ada di belakang sana ya ketika pulang dari haji nanti kita memulai hidup yang baru pak. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menuntut il ilmu. Tidak mungkin kita bisa mengenal agama kecuali dengan bersimpuh di hadapan para ustadz, di hadapan para ulama ya untuk mengetahui sedikit demi sedikit dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf terlalu panjang mungkin uh, jawaban saya pada sore hari ini, tapi saya harap ini bermanfaat ya. Dan itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.